Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. أيها المشاهدون الكرام كيف حالكم في هذا البرنامج أو في هذا اليوم المبارك نسأل الله أن تكونوا في صحة وعافية Sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya pada pagi hari ini atau pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah episode ke-15 kita dalam program belajar bahasa Arab bersama Akademi Nur dan kita sudah masuk ya ke al-wahdatus tsalitsah, pelajaran atau bagian ketiga uh, eh, al-maudhu temanya adalah as-sakanu ya, tempat tinggal. Ad-darsu tasi ashar pelajaran ke-19. Jadi bagi eh, teman-teman uh, semua atau pemirsa yang sudah pegang bukunya dibuka halaman 56 ya. Halaman 56 kita pelajari percakapan atau disebut dengan al-hiwar ya al-ardu ya coba perhatikan dahulu nanti kemudian disimak dengan baik al-ardu ya artinya paparan al-hiwarul awal ya percakapan yang pertama unzur wastami' wa'id ya perintahnya seperti biasa unzur dengan mata kita wastami' dengan telinga wa'aid dan dengan mulut diulang. Al-hiwaru baina Ahmad wa Hassan. Percakapannya ini antara Ahmad dan Hassan. Qala Ahmad, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Qala Hassan, wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Aina taskun Askunu fi hayyil matar. Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Naam. أسكن في بيت وهل تسكن في بيت؟ لا أسكن في شقة لا أسكن في شقة ما رقم شقتك؟ ما رقم شقتك؟ خمسة وما رقم بيتك؟ تسعة ya. Jadi coba perhatikan kita coba pahami maknanya dulu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Aina taskunu di mana kamu tinggal? Taskunu itu kamu tinggal ya. Dari mana kata kamunya di sini? Kan tidak ada anta. Nah, jadi kalau kata kerja ya ada nanti istilahnya kata kerja fi'lul mudhari itu kalau <clears throat> diawali dengan ta di awalnya itu ta itu masuk dalam kategori kamu ya domir kamu aina taskunu di mana kamu tinggal jawabnya di sini askunu fi hayyil matari askunu fi hayyil matar saya tinggal di kompleks bandara. Ya, kita coba pahami satu-satu. Askunu, saya tinggal. Ya, kalau kamu tinggal, taskunu. Ya, itu aja bedanya. Aina taskun, askunu, fi, kata. Ya. Aina taskun, kamu tinggal. Askunu, saya tinggal. Askunu fi hayyil matari. Saya tinggal fi hayyil matar di kompleks bandara. Al matar bandara. Hay kompleks kampung. Eh, apalagi misalnya eh, termasuk dusun ya. Dusun itu masuk dalam kategori hay. Wa aina taskunu anta? Wa aina taskunu anta? Dan di mana kamu tinggal? askunu fi hayyil jami'ah askunu fi hayyil jami'ah saya tinggal di kompleks kampus ya al jami'ah artinya kampus hal taskunu fi baitin hal taskunu fi baitin apakah kamu tinggal di rumah ya qala ahmad Naam askunu fi baitin. Askunu fi baitin. Saya tinggal di rumah. Wahal taskunu fi baitin? Apakah kamu juga tinggal di rumah? Qala Hasan, la. Askunu fi syaqqah. La askunu fi syaqqah. Tidak, saya tinggal di apartemen. Syaqqah artinya apartemen ma rokmu syakotik ma rokmu syakotik apa nomor atau berapa nomor apartemenmu khamsah lima wa ma rokmu baitik dan apa atau berapa nomor rumahmu tis'ah oleh Ahmad ya baik itu maknanya sekarang coba kalian ikuti الحوار الأول انظر واستمع وأعد السلام عليكم وعليكم السلام أين تسكن؟ أسكن في حي المطار Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Wahal taskunu fi bait. Kita ulangi ya. Wahal taskunu fi baitin? la askunu fi syaqqatin ma raqmu syaqqatik khamsah wa ma raqmu baitik tis'ah ya nah ini nanti diulang-ulang diulang-ulang supaya lisan kita mudah ya bahkan dulu kalau kita punya pengalaman belajar ini kita hafal ya. Supaya apa? Supaya dia betul betul-betul hadir di ketika kita berkata ya tidak tidak pikir-pikir lagi ini apa ya ini mau, mau ngomong ini apa ya gitu jadi langsung kita eh, apa namanya hafal ya kata-kata itu karena yang penting dalam berbahasa Arab itu memang mufradatnya ya kemampuan kosakata kita kalau itu kita banyak dan dia betul-betul hadir dalam percakapan kita itu akan meningkat kemampuan bahasa kita. Kalau hanya sekedar misalnya kita tahu ketika membaca, itu biasanya tidak hadir kadang-kadang ketika kita berbicara kalau tidak dibiasakan. Ya sekali lagi kuncinya itu adalah al marosah. Baik, ini diulang-ulang ya bagi sahabat Akademi Nur yang ikut program ini. Sekarang coba kita pindah ke al-mufradatu. Al-mufradat. Ya, kosakata, kosakata. Al-ardu, ya, paparan. Unzur wastami' a'id. Unzur wastami' a'id. Ya, lihat, dengar, dan ulangi. Baitun. Syaqqatun. Raqmun. Hayyun. yaskunu la al mataru al jami'atu oke okay. kita ulangi ya dan ikuti baitun ya maksudnya jelas ya rumah syaqqatun ya, apartemen. Raqmun ya nomor Hayun, ya dusun atau kompleks bisa Yas yaskunu dia tinggal ya Yas yaskunu dia tinggal la tidak al mataru bandara al jami'ah ya kampus atau universitas baik ini mufradat baru yang kita dapat dalam pelajaran ini nah ini ada tadrib tadrib ini kalian kerjakan <clears throat> perintahnya apa tadrib ini kita baca sil bainal kalimati wasuratil munasibati sil sambungkan hubungkan bainal kalimati antara kata kalimat atau kata wasuratil munasibati dan gambar yang cocok. Nah, seperti yang sudah pernah kita buat ya. Ada gambar rumah, ada katanya. Ya, ada gambar e, dusun, ada katanya. Maka cocokkan dengan gambar tersebut. Kita contohkan di sini. Gambar pertama ini adalah gambar apa ini? Ini gambar gang atau dusun. Maka kita cocokkan dengan kata dusun. Apa kata dusun dalam atau kata gang dalam bahasa Arabnya? Hai, ya, hai. Begitu juga dengan gambar rumah dan seterus seterusnya. Ada empat ini, coba kalian kerjakan. Bisa di stop dulu videonya, dikerjakan. Dan eh, ini masih kategori mudah ya, kalian kerjakan. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan ke <clears throat> al-hiwarusani. Baik, sekarang kita masuk ke al-hiwarus tsani. Percakapan yang kedua. Unzur wastami' wa'a'in. Ya. Unzur wastami' wa'a'in. Al-hiwaru bainal musta'jir wal muajir Ya. Percakapan antara seorang yang ingin menyewakan rumahnya dengan eh, orang yang meminta sewa rumah dengan orang yang mau menyewakan rumahnya ya antara kalau apa antara penjual dengan pembeli lah ya mustajir itu arti orang yang mau menyewa muajir orang yang akan menyewa ya pemiliknya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah qala al mustajir uridu syaqqatan min fadlik أريد شقة من فضلك قال المؤجر لدينا شقة جميلة قال المستأجر كم غرفة في الشقة في الشقة خمس غرف في أي دور الشقة الشقة في الدور الخامس أريد مشاهدة الشقة أريد مشاهدة الشقة تفضل ادخل هذه هي الشقة هذه شقة جميلة yeah. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله uridu syaqqatan min fadlik ya saya ingin uridu jadi kalau kita ingin mengatakan eh saya mau inilah saya mau itu nah, uridu saya ingin syaqqatan min fadlik uridu syaqqatan saya ingin sebuah apartemen min fadlik ya tolonglah gitu kalau bahasa Inggrisnya min fadlik please gitu ya uridu syaqqatan min fadlik kata yang menyewakan ladaina syaqqatun jamilah ya kami punya apartemen yang bagus syaqqatun jamilah ladaina kami memiliki ya ladaina kami memiliki kami punya syaqqatun jamilah apartemen yang bagus kam ghurfatan fi syaqqah kam ghurfatan fi syaqqah berapa kamar atau berapa ruangan di dalam apartemen itu kam ghurfatan kam berapa ghurfatan ruangan atau kamar fi di dalam apartemen fi syaqqati khamsu ghurafin di dalam apartemen ada lima ruangan atau lima kamar fi ayyi daurin asyaqqatu fi ayyi daurin asyaqqatu di tingkat berapa fi ai daurin di tingkat berapa asyaqqatu apartemen itu asyaqqatu fi dauril khamis asyaqqatu fi dauril khamis apartemen itu di tingkat 5 uridu musyahadata syaqqati uridu musyahadata syaqqah saya ingin melihat apartemen itu. Musyahadah itu artinya melihat. Tafaddal udhul silahkan masuklah. hadihi hiya syaqqah. Ini dia apartemennya. Hadhihi syaqqatun jamilah. Ini adalah apartemen yang indah, yang bagus, kata yang nyewa. Baik, coba sekarang kita eh, sama-sama uh, ya ikuti ya. المستأجر السلام عليكم المؤجر وعليكم السلام المستأجر أريد شقة من فضلك المؤجر لدينا شقة جميلة المستأجر كم غرفة في الشقة المؤجر في الشقة خمس غرف المستأجر في أي دور الشقة المؤجر الشقة في الدور الخامس المستأجر أريد مشاهدة الشقة المؤجر تفضل ادخل هذه هي الشقة المستأجر hadhihi syaqqatun jamilatun. Ya. Baik, ini bisa kalian stopkan videonya. Kalau terlalu cepat rasanya nanti stop, diikuti ya. <clears throat> Jadi sekali lagi ini diulang-ulang, saran saya diulang-ulang sebanyak-banyaknya ya. Karena karena apa? Karena memang eh, bahasa apapun itu kalau kita ucapkan selalu dan sering itu akan semakin mudah bagi kita untuk mengucapkannya ya al-lughatu hiya mumarasatun bahasa itu adalah pembiasaan baik pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala saya kira untuk episode ke-15 ini kita cukupkan sampai di sini ya dan nanti pada episode selanjutnya kita akan ambil mufradat dan beberapa latihan dan selanjutnya kita lanjut lagi nanti ke al-hiwarus thalis ya ada dalam hadhil wahdah dalam bagian ini itu ada tiga hiwar masih berkenaan dengan asakan ya tentang tempat tinggal dan saran saya sekali lagi untuk bisa sukses dalam belajar bahasa Arab dibutuhkan pembiasaan. Kalau hanya sekedar e, sekali jalan begitu saja mungkin paham tetapi sulit untuk mengucapkannya. E, naktafi bihadal qadar <clears throat> subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته